بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فبناء على رغبه الاخوه في ان يكون حديث هذه الحلقه حول حوادث التفجير التي تحصل بين وقت واخر ويقوم بها بعض المتطرفين ممن يحملون افكارا ضاله فيقومون باعمال تفجير يترتب عليها تخريب ودمار وازهاق لارواح معصومه واتلاف لاموال محرمه وترويع للآمنين وهذه الأعمال بلا شك ولا ريب تعد أعمالا إجرامية ونوعا من البغي والعدوان وضربا من الفساد في الأرض وهي مخالفة للدين الإسلامي الحنيف في غاياته الرشيدة واحكامه السديده وادابه الحميده وسيكون الحديث في هذا اللقاء في بيان وعرض لجانب من ادله الشريعه الداله على فساد هذا العمل وعظم هذا الجرم وبيان حال هذه الجريمه النكراء وحكمها في ميزان الاسلام من خلال وجوه عديده Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan kita Eh, beserta juga para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan permintaan uh, sebagian ikhwah, sebagian pendengar agar pembahasan kita pada kali pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini tentang uh, masalah pemboman dan terorisme maka Syekh memenuhi permintaan sebagian ikhwah untuk menyampaikan eh, masalah ini dalam pengajian kita kali ini. Eh, kita ketahui bersama bahwasanya eh, terorisme dan pemboman yang terjadi akhir-akhir ini semakin ramai dan semakin sering terjadi di berbagai negeri demikian juga di tanah air kita ya. Kata Syekh bahwasanya perbuatan ini dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menyimpang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat yang menyimpang yang akibat perbuatan mereka, pemboman yang mereka lakukan akibatnya menimbulkan kehancuran, kerusakan, bahkan meninggalnya banyak orang ya. Yang ini merupakan kerusakan-kerusakan yang sangat luar biasa yang diakibatkan oleh perbuatan mereka. Saya menjelaskan bahwasanya amalan seperti ini ya, merupakan amalan kriminal, amalan kriminal murni yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama Islam. Karena amalan seperti ini, penghancuran, terus merusak, membunuh e, nyawa manusia yang banyak yang meninggal tidak berdosa, ini benar-benar menyelisihi ajaran Islam yang lurus dan menyelisihi hukum-hukum Islam yang yang baik ya. Dan insya Allah pada eh, pengajian kita kali ini, Syekh akan menjelaskan dalil-dalil dari syariat Islam yang menunjukkan akan rusaknya amalan ini. Dan Syekh akan menjelaskan hukum amalan ini ditinjau dalam timbangan Islam. Karena beliau akan menyebutkan dari sisi yang banyak yang menunjukkan akan tidak benarnya amalan ini dan tidak benarnya atau rusaknya amalan yang telah mereka lakukan itu berupa pemboman, terorisme dan lain sebagainya yang menimbulkan banyak kerusakan dan kehancuran. Mari kita dengarkan penjelasan beliau tentang dalil-dalil yang menunjukkan akan rusaknya amalan ini. الوجه الأول أن الإسلام دين يأمر بالعدل والإحسان والرحمة وينهى عن المنكر والبغي كما قال الله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وهذه الأعمال الإجرامية ليس فيها عدل وليس فيها إحسان وليس فيها رحمة بل هي منكر من الفعل وبغي في العمل Di antara dalil-dalil dari syariat yang menunjukkan akan e, rusaknya amalan ini, pemboman dan terorisme yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu pertama bahwasanya Islam memerintahkan kita untuk berbuat keadilan dan untuk berbuat kebaikan dan untuk bersikap rahmat e, sebagai sesama makhluk. Dan Islam melarang untuk perbuat, melakukan perbuatan mungkar dan perbuatan kezaliman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat keadilan dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan juga memerintahkan untuk memberikan kepada karib kerabat dan melarang Islam Allah melarang dari perbuatan fahsya, kekejian dan kemungkaran serta al-baghi itu kezaliman. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun dan Allah memberi pelajaran bagi kalian agar kalian bisa mengambil pelajaran. Oleh karena itu amalan-amalan pemboman dan terorisme ini merupakan amalan kriminal yang sama sekali tidak ada keadilan di dalamnya. Tidak ada namanya rasa adil dan tidak ada namanya ihsan, kebaikan dan tidak ada namanya rasa rahmat. Yang ada hanya merupakan kemungkaran dan kezaliman, kehancuran. Itulah hasil daripada amalan pemboman dan terorisme yang dilakukan oleh mereka. الوجه الثاني أن الإسلام فيه تحريم للعدوان ونهي عن الظلم كما قال الله عز وجل ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وفي الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رواه مسلم وهذا العمل قائم على العدوان ومبني على الظلم Uh, yang kedua atau sisi kedua yang menunjukkan akan haramnya perbuatan ini bahwasanya Islam mengharamkan perbuatan oduan bersikap melampaui batas dan berlebih-lebihan dan Islam melarang akan kezaliman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan janganlah kalian berbuat oduan melakukan permusuhan dan melampaui batas karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang e, melakukan pelanggaran. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala e, berfirman dalam hadis qudsi Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku mengharamkan menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Dan tidak kita ragukan lagi bahwasanya perbuatan ini, pemboman dan terorisme, itu dibangun di atas uh, kezaliman dan dia bangun di atas sikap melampaui batas. الوجه الثالث أن الإسلام فيه تحريم للفساد في الأرض كما قال الله عز وجل واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وقال الله تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون وهذه الاعمال الاجراميه نوع من الفساد في الارض بل هو من أشد ذلك وانكاه ankah. Sisi ketiga bahwasanya Islam mengharamkan perbuatan fasad, kerusakan. Islam melarang kita melakukan kerusakan di atas muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad." Yaitu jika e, orang munafik tersebut berpaling dari engkau, maka dia akan melakukan kerusakan di atas e, di atas bumi dan akan merusak tanaman serta merusak hewan-hewan ternak dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kerusakan, dengan fasad. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Dan jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi, mereka mengatakan sungguhnya kami sedang berbuat kebaikan. Dan tidak dilakukan lagi bahwasanya amalan pemboman dan terorisme ya yang merupakan amalan kriminal ini adalah bentuk dari kerusakan di atas muka bumi, kehancuran yang di, dihasilkan dan Eh, kerusakan kematian bahkan ini merupakan kerusakan yang sangat parah akibat perbuatan pemboman dan terorisme ini. الوجه الرابع أن من قواعد الإسلام العظيمة دفع الضرر ومن شواهد هذه القاعدة في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار روي هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابي صرمه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ضار اضر الله به ومن شاق شاق الله عليه. فالجزاء من جنس العمل وكما يدين المرء يدان فلا يحل لمسلم ان يضار مسلما لا في قول ولا فعل وفعله هؤلاء النكراء قائمه على اعظم الضرر وافظع الاضرار. e, sisi yang keempat yang menunjukkan akan pengharaman perbuatan ini yaitu pemboman dan terorisme yaitu di antara kaidah Islam yang sangat agung yaitu mencegah perbuatan darar, mencegah memudaratkan, perbuatan yang memudaratkan itu dicegah dalam Islam. Dalam sunnah Rasulullah SAW pernah bersabda la darar wala dirar. Kata Rasulullah tidak boleh ada sikap memberi kemudaratan bagi diri sendiri, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat secara marfu. Dan dari Abi Sarmah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Man dharra adarallahu bih wa man syaqqa syaqqallahu alaihi." Barang siapa yang memberi kemudaratan kepada orang lain, maka Allah akan beri kemudaratan kepada dia. Dan barang siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkan dia. Karena sungguhnya balasan sesuai dengan amalan. Sebagaimana seorang melakukan maka dia akan dibalas sesuai dengan amalannya. Maka tidak boleh bagi seorang muslim dan tidak dihalalkan bagi dia untuk memberi kemudaratan kepada seorang muslim yang lain. Tidak boleh memudaratkan baik dengan perkataan-perkataan yang mengganggunya tidak boleh diperbolehkan apalagi dengan perbuatan yang sampai membuat kemudaratan kepada dia, kepada saudaranya, kepada muslim yang lain. Dan tidak dilakukan lagi bahwasanya perbuatan mereka, ya, para terorisme, tukang bom, jelas-jelas menimbulkan kemudaratan yang sangat luar biasa bahkan kemudaratan yang terbesar. Betapa banyak kaum muslimin yang tewas akibat perbuatan mereka. الوجه الخامس أن من قواعد الإسلام العظيمة جلب المصالح ودرء المفاسد وهذه القاعدة لها دلائل وشواهد كثيرة جدا وأعمال هؤلاء لا مصلحة فيها ولا منفعة وأما مفاسدها وأضرارها ونتائجها الوخيمة لا حصر لها ولا عد uh, sisi yang kelima dari di antara kaidah Islam yang sangat agung yaitu mendatangkan jalbul masalih wa darul mafasid. Itu bagaimana mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, menolak mafsadah. Dan tidak ragukan lagi bahwasanya amalan mereka yaitu tukang bom ya, para terorisme tidak ada kemaslahatannya sama sekali dan tidak ada faedahnya sama sekali, tidak ada manfaatnya sama sekali. Adapun kalau kita mau lihat kemudaratannya, mafsada yang ditimbulkan dari amalan mereka sangatlah banyak dan sangat luar biasa. Nah, ini menunjukkan perbuatan mereka diharamkan karena sama sekali tidak mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan mafsada yang sangat banyak sekali. الوجه السادس أن الإسلام فيه تحريم لقتل النفس أن يقتل الإنسان نفسه وما يسمى بالانتحار قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وهؤلاء قتلوا أنفسهم في هذه الجريمة النكراء وخلفوا وراءهم دمارا عظيما وأرواحا أزهقت وأموال محترمة أتلفت ويلقون الله سبحانه وتعالى بهذا الجرم العظيم والذنب الوخيم Uh, sisi yang keenam yang menunjukkan akan uh, pengharaman sikap mereka yaitu sikap terorisme dan pemboman yang mereka lakukan yaitu Islam mengharamkan seorang untuk bunuh diri. Dilarang, diharamkan dalam Islam sikap bunuh diri, dikenal dengan intihar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kalian. Wa man yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nar. Barang siapa melakukan demikian, membunuh dirinya sendiri dengan karena perbuatan zalim dan melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nuslihi nar, maka kami akan masukkan dia dalam api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengancam orang yang membunuh diri mereka sendiri untuk dimasukkan dalam api neraka dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didukung dengan hadis yang diriwayatkan dalam sahihain sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu." Barang siapa yang melemparkan dirinya dari atas gunung, kemudian akhirnya dia tewas, dia bunuh diri dengan melemparkan tubuhnya dari gunung, fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada. Maka dia akan masuk dalam api neraka dan dia akan terus seperti itu, seperti jatuh dari puncak gunung dalam jurang api neraka khalidan mukhalladan fiha abada, kekal selama-lamanya. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan makan racun atau minum racun, Akhirnya dia pun tewas karena racun yang dia makan. Maka demikian dia di neraka nanti. Dalam di api neraka dia pun memegang racun dan terus dia makan dan dia makan bunuh dirinya, menyiksa dirinya dengan racun yang dia makan di dalam neraka jahanam dan demikian seterusnya kekal selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bihadidatin Barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan besi yang tajam, fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka dengan menusukkannya ke dalam perutnya, maka di neraka jahanam dia masuk neraka, maka demikian dia akan menyiksa dirinya dengan terus menikam-nikam perutnya selama-lamanya dalam api neraka. Tidak dilakukan lagi bahwasanya apa yang mereka lakukan, bom bunuh diri yang mereka lakukan jelas-jelas melanggar ayat yang tadi kita bacakan yang melanggar hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Mereka membunuh diri mereka sendiri, kemudian mereka membunuh orang lain, membunuh nyawa yang tidak berdosa yang sangat banyak, terus menghancurkan, meninggalkan kerusakan yang sangat besar. Tentunya mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bawa dosa yang sangat besar. الوجه السابع في الإسلام تحريم لقتل الأنفس المسلمة المعصومة بغير حق قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وقال في اوصاف المؤمنين عباد الله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه رواه البخاري ومسلم وجاء في الحديث الصحيح المخرج في سنن ابي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم وكم من مسلم قتل في هذه الجريمة التي مارسها هؤلاء. Eh, sisi yang ketujuh yang menunjukkan akan haramnya perbuatan mereka itu bahwasanya dalam Islam diharapkan diharamkan untuk membunuh jiwa yang terjaga, jiwa yang tidak boleh dibunuh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh kecuali kalau memang ada haknya. Dan Allah Subhanahu wa taala Eh, menyebutkan di antara sifat-sifat ibadur rahman orang-orang mukmin yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana kata Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifat orang-orang yang mukmin apa yaitu yang mereka tidak berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Jadi mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga tidak berzina. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika yalqa asama." Barang siapa melakukan demikian, ya, apakah berbuat kesyirikan atau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau berzina, maka dia akan mendapatkan akibat dari dosa yang sangat besar. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah dan Allah akan melipat gandakan azabnya diper, diper, diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan dia akan kekal terhina dalam uh, neraka jahanam. Dan dalam hadis yang uh, yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdatsalaf. Tidaklah halal darah seorang muslim yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak halal darahnya kecuali tiga orang, tiga tiga tiga golongan yang di, di yang di, uh, yang halal darah mereka. Selain mereka, orang muslim yang bersaksi mengucapkan syahadatain, maka tidak dihalalkan darahnya. Yang halal cuma tiga orang, tiga kelompok. Yang pertama siapa? Athayyibuz yaitu orang yang sudah menikah kemudian berzina. Ini berhak untuk dibunuh. Kemudian wa nafsu bin nafsi yaitu orang yang bunuh orang lain, maka dia dikisos dengan dibunuh karena dia telah membunuh orang lain. Dan yang ketiga, at-tariku lid-dinihi al lil jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah kaum muslimin, itu orang yang murtad. Yang murtad dari agamanya maka ini juga berhak untuk dibunuh. Selain itu maka tidak boleh dibunuh, tidak halal darahnya. Demikian juga dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la zawalu dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslim bahwasanya hilangnya dunia dunia yang begitu luas dan begitu megah seperti ini hilangnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim dan kita tahu bahwasanya beberapa kegiatan pemboman yang terjadi baik di tanah air kita ataupun di negara-negara yang lain banyak mengakibatkan kaum muslimin yang terbunuh. Bukan cuma orang kafir, bahkan banyak dari kaum muslimin yang terbunuh akibat perbuatan mereka. Padahal kata Allah kata Rasulullah SAW, hilangnya dunia dan seisinya masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Betapa besar dosa yang mereka dapatkan akibat membunuh satu orang muslim. Apalagi dosa membunuh sekian banyak kaum muslimin. الوجه الوجه الثامن أن الإسلام جاء بالرحمة وأن من لا يرحم لا يرحم وأن الراحمين يرحمهم الرحمن وفي هذا المعنى أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي بل إن الرحمة التي جاءت جاء بها الإسلام شملت حتى البهائم والدواب فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة وعن قرة قال قال رجل عن قرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها قال صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله روى هذا الحديث والذي قبله الإمام البخاري في الأدب المفرد وغفر لرجل بسبب رحمته لكلب رآه يأكل الثرى من شدة العطش فنزل بئرا فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة يعني طائر معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها فانظر الى هذه الرحمه العظيمه التي دعا اليها الاسلام ثم تامل ما قام به منفذ هذه الجرائم اطفال يتم نساء رملن ارواح ازهقت قلوب روعت أموال أتلفت فأين رحمة الإسلام لو كانوا يعقلون Uh, sisi yang kedelapan para pendengar radio Raja yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi yang kedelapan yang menunjukkan akan haramnya perbuatan teror ini, pemboman yang mereka lakukan, itu bahwasanya agama Islam uh, menganjurkan sikap rahmat. Dan barang siapa yang tidak memiliki sifat rahmah, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hanyalah merahmati orang-orang yang memiliki sifat rahmah. Dan hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini sangatlah banyak. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tunza'ur rahmatu illa min syaqi." Bahwasanya sikap kasih sayang rahmat tidaklah dicabut dari tidaklah dicabut kecuali dari orang yang celaka. Kalau ada orang sudah tidak memiliki sifat rahmat, itu adalah orang yang celaka. Karena tidaklah dicabut sifat rahmat, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari orang-orang yang celaka. Bahkan Islam memerintahkan kita untuk rahmat kepada binatang, bukan cuma kepada manusia, bahkan kepada hewan. Islam menganjurkan kita untuk menyayangi hewan. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rahima walau dzabihatan rahimahullah yaumal qiyamah." Barang siapa yang memiliki rasa rahmat, sayang, kasih sayang, meskipun hanya kepada e, sembelihan, ya, hewan yang akan disembelih dia memiliki kasih sayang kepada hewan tersebut, punya rasa kasihan kepada hewan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dia pada hari kiamat. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan dari Qurrah, sahabat Qurrah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, aku menyembelih seekor kambing. Namun aku timbul rasa kasihan pada kambing tersebut. Aku timbul rasa rahmat kepada kambing tersebut. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia ingin menyembelih kambing, timbul rasa kasihan dan timbul rasa rahmat kepada kambing yang akan dia sembelih. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wasyatu in rahim taha rahimakallah. Bahkan kambing kalau engkau kasihan kepada dia, ya meskipun akhirnya engkau pun memotongnya, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyayangi engkau. Dua kali Nabi SAW mengatakan demikian. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang laki-laki yang karena dia apa? diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merahmati seekor anjing. Dia melihat seekor anjing yang e, karena saking e, hausnya menjilat-jilat tanah, maka dia pun mengambil air dari sumur untuk diberikan kepada anjing tersebut. Maka Allah Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni orang ini. Kenapa? Karena timbul rahmatnya, kasih sayangnya kepada seekor anjing. Ini semua menunjukkan bahwasanya syariat menganjurkan kita untuk memiliki kasih sayang bahkan kepada para hewan, kepada hewan, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Maka Rasulullah SAW pun pergi meninggalkan kami karena ada satu kebutuhan. Faro'ayna hummarah. Tiba-tiba kami melihat ada seekor burung yang memiliki yang memiliki dua anak burung tersebut. Jadi tiba-tiba kami lihat seekor burung bersama dua anaknya. Tatkala itu Nabi sedang pergi, maka kami pun mengambil dua anaknya tersebut. Ternyata ibu atau induk dari burung tadi sedang tidak ada. Faja'atil hummarah, maka datanglah induknya tatkala mengatakan mengambil anaknya dalam keadaan terkejut dalam keadaan takut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang melihat kondisi burung yang dalam keadaan ketakutan tersebut, maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Manfaja hadhihi biwaladiha. Siapa yang membuat takut eh, induk induk eh, burung ini dengan mengambil anaknya? Ruddu waladaha ilaiha. Kembalikan anaknya kepada burung tersebut. Lihatlah bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW merintahkan kita untuk kasih sayang kepada seekor burung. Kalau kita bandingkan dengan perbuatan mereka, rahmat yang luar biasa yang syariat anjurkan agar kita rahmat kepada hewan, apalagi kepada manusia. Kita bandingkan dengan sikap mereka, orang-orang tukang bom tersebut, teroris tersebut, apa yang mereka lakukan? Mana rahmat mereka? Mereka bunuh banyak sikap bom-bom yang terjadi bahkan di apa di di negara Saudi, di negara yang lain, di negara-negara Islam banyak bom-bom yang timbul Mengakibatkan apa? Mengakibatkan kerusakan. Hilangnya rahmat. Betapa banyak anak-anak kecil yang akhirnya menjadi yatim piatu. Kenapa? Karena bom yang mereka lakukan. Betapa banyak wanita yang akhirnya apa? Jadi janda. Suaminya terbunuh semua dalam bom tersebut. Dan betapa banyak nyawa yang melayang akibat perbuatan mereka. Dan betapa banyak hati-hati orang yang ketakutan tatkala mendengar dahsyatnya bom tersebut. Dan betapa banyak kerusakan harta benda yang rusak diakibatkan bom yang mereka lakukan. Mana rahmat dalam diri mereka? Mari kita bandingkan dengan rahmat yang diajarkan oleh Islam. Bahkan kepada hewan kita dianjurkan untuk sikap rahmat, untuk sayang kepada hewan. Bagaimana dengan manusia? Apakah ada rahmat orang yang membuat anak yatim, anak-anak menjadi yatim? Apakah ada rahmat orang yang menjadikan para wanita menjadi janda? Yang sampai membunuh e, nyawa yang tidak ber, berdosa, membuat takut hati-hati manusia, merusak e, harta benda. Mana rahmat orang-orang yang melakukan demikian? Kalau mereka mau berpikir, tentunya mereka sadar bahwasanya itu bukan sikap rahmat, tapi sikap sikap kasar dan sikap kebencian yang mereka lakukan. الوجه التاسع أن في الإسلام نهيا عن ترويع المؤمنين وإرعاب المسلمين فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما فترويع المسلم حرام وكم من مسلم روع وفزع وفجع عندما حصلت تلك الأعمال الإجرامية شدة نايم مع حبل شدة Uh, sisi yang kesembilan yang menunjukkan akan haramnya perbuatan mereka yaitu bahwasanya Islam melarang jangankan untuk membunuh bahkan membuat takut kaum mukminin itu dilarang dalam Islam menimbulkan ketakutan dalam hati-hati kaum muslimin itu dilarang dalam Islam. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah hadis dari Abu Abdurrahman dari Abdurrahman bin Abi Laila radhiyallahu anhu eh, dia, berkata qala haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka pernah eh, berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada seorang yang tidur di antara mereka seorang yang tidur di antara mereka Kemudian tatkala dia tidur, ada seorang yang lain yang ingin menggoda orang ini. Maka dia pun e, datang menarik tali yang ada bersama orang yang tidur. Jadi orang ini tidur, dia ada talinya, mungkin diikat kakinya di tali. Tiba-tiba datang temannya menggoda dengan mentarik tali tersebut. Sehingga akhirnya apa dia fafazi, maka dia pun kaget. Yang tadinya dia tidur, tiba-tiba tidur dalam keadaan nyak, ditarik talinya, sehingga dia pun tertarik dan dia pun e, kaget, terjaga. Maka Rasulullah SAW menegur hal ini. Kata Rasulullah SAW, La yahilu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Betapa banyak orang kaum muslimin yang merasa takut, kemudian kaget dan e, tatkala mendengar peristiwa yang sangat luar biasa adanya bom, suara letusan yang sangat dahsyat menimbulkan ketegangan, menimbulkan ketakutan yang betapa banyak kita bisa bayangkan ketakutan yang timbul dalam hati kaum muslimin, dalam hati kaum muslimin yang mendengar peristiwa ini, apalagi mereka dengar langsung dahsyatnya suara bom tersebut. الوجه الحادي عشر الوجه العاشر الإسلام جاء بنهي النهي عن حمل السلاح على المؤمنين فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا وجاء في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء وفي هذه الجريمه القاء للمتفجرات المهلكه والأسلحة المدمرة في أوساط المسلمين وداخل مساكنهم Uh, sisi yang ke-10 yang menunjukkan akan haramnya perbuatan uh, teroris, terorisme yang mereka lakukan, pemboman yang mereka melakukan, yaitu bahwasanya dalam Islam dilarang seorang membawa senjata, ya, bawa pedang atau yang semisalnya senjata yang ditujukan kepada kaum mukminin, dilarang. dalam uh, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda man hamala alaina as-silah falaisa minna barang siapa yang bawa menunjukkan kepada kami menodongkan kepada kami pedang atau senjata maka bukan dari golongan kami barang siapa yang menodongkan kepada kami senjata maka bukan dari golongan kami demikian juga diriwayatkan oleh Abi Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina." Jika salah seorang dari kalian lewat di masjid atau lewat di pasar dan wa ma'ahu nablun dan dia sedang bawa anak panah yang tajam, ya, benda tajam, falyumsik ala nisaliha, maka hendaknya dia pegang ujung tombak atau ujung anak panah yang tajam tersebut. Au qala falyaqbid bikaffihi, atau dia pun menutup ujung uh, yang tajam tersebut dengan kanak dengan uh, genggamannya an yusiba ahadan minal muslimin min habisyai. Agar apa? Agar tidak e, mengenai seorang pun dari kaum muslimin. Jadi seorang yang bawa pedang atau bawa benda tajam, bawa e, panah, maka dia pegang bagian tajamnya itu jangan sampai mengenai kaum muslimin subhanallah bagaimana perhatian Islam tatkala berjalan membawa pedang atau membawa e, panah yang tajam maka dipegang bagian tajamnya jangan sampai terbuka khawatir apa khawatir mengenai seorang muslim yang lain Coba kita bandingkan dengan pemboman yang mereka lakukan. Megang pedang aja kita diatur dalam Islam. Bagaimana supaya tidak melukai orang lain. Apa yang mereka lakukan pemboman malah ngebom, malah menghancurkan, malah membunuh dan menghancurkan. Bagaimana kita bisa katakan perbuatan mereka adalah perbuatan yang halal? الوجه الحادي عشر جاء في الإسلام النهي عن الإشارة إلى المسلم بسلاح أو نحوه كأنه يخوفه سواء كان جادا أو مازحا وعن تعاطي السيف مسلولا أن يناول السيف لصاحبه وهو مسلول وذلك حفظا للناس وتحقيقا للسلامة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار وجاء في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا وكل ذلكم من باب المحافظة لئلا يقع إضرار غير مقصود وتأمل الوعيد فيقع في حفرة من النار فإن الملائكة تلعنه فكيف إذن بمثل هذه الجرائم الشنيعة والإضرار المتعمد المقصود uh, sisi yang ke-11 bahwasanya dalam Islam dilarang kita memberi mengisyaratkan kepada saudara kita dengan pedang. Jadi kita memberi mengisyaratkan dengan pedang kepada saudara kita. Meskipun uh, hanya bercanda. Apalagi sungguh-sungguh bercanda saja diharamkan dalam Islam. Kita mengisyaratkan atau menyodorkan pedang kepada saudara kita. Apalagi kita bersungguh-sungguh. Dan dilarang kita untuk memberikan pedang kepada saudara kita, benda tajam, dalam keadaan pedang tersebut terbuka, terhunus. Ini dilarang. Kenapa? Karena agar benar-benar mentahkik, benar-benar mewujudkan adanya keselamatan. Jangan sampai timbul hal yang tidak kita inginkan, tahu-tahu terjadi cedera atau uh, hal yang tidak kita inginkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah pernah bersabda la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah janganlah salah seorang dari kalian memberi isyarat kepada saudaranya yang lain dengan pedang fa innahu la yadri la alla syaitan yanza yanza fi yadayhi fayaqa'u fi hufratin minan nar sungguhnya dia tidak tahu bisa jadi syaitan akhirnya apa e, menimbulkan pada tangannya akhirnya apa dia pun membunuh saudaranya atau menikam saudaranya menggoda tangannya sehingga tangannya pun terjerumus dan menikam saudaranya. Akhirnya apa? Dia pun terjerumus dalam salah satu jurang di api neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Qala Abu Qasim, bahwasanya Abu Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asyara ila akhihi bi bihadidatin fa innal malaikata tal'anu." Perhatikan di sini. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berisyarat kepada saudaranya dengan sebuah besi yang tajam, maka malaikat akan melaknatnya. Hatta yada'ahu. Mereka terus melaknatnya sampai dia meninggalkan perbuatannya tadi. Sampai dia tidak berisyarat kepada saudaranya. Wa inkana akhahu li wa ummihi. Meskipun saudara yang dia sodorkan atau dia isyaratkan dengan e, besi yang tajam tadi adalah saudaranya se sebapak atau saudaranya seibu. Siapapun orangnya tidak boleh kita sodorkan senjata tajam kepada dia dalam keadaan senjata tersebut terbuka. Kita akan dilaknat oleh malaikat sampai kita meninggalkan perbuatan tersebut dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk diberikan pedang dalam keadaan terhunus kepada yang orang lain. Dan ini semuanya dalam rangka untuk menjaga keselamatan agar jangan sampai ter, uh, timbul kemudaratan tanpa kita kehendaki. Betapa banyak orang yang mungkin tatkala menyerukan senjata dalam keadaan terbuka, mungkin karena bercanda tiba-tiba setan bermain di dalam hati mereka sehingga akhirnya timbul kesungguhan, akhirnya bisa jadi perang-perangan atau tanpa sengaja dia pun akhirnya mencelakakan saudaranya. Maka Islam melarang untuk kita menyodorkan senjata dalam keadaan terbuka meskipun dalam keadaan bercanda. Perhatikan tadi ancaman yang Rasulullah SAW berikan. Faya fi hufratin minan nar. Bisa jadi orang yang menyodorkan senjatanya dalam keadaan terhunus, bisa jadi terjerumus dalam jurang dalam api neraka. Dalam ancaman yang lain kata Rasulullah SAW, fa innal malaikata anu. Sungguhnya malaikat melaknat orang yang melakukan demikian. Ini orang yang hanya sekedar menyodorkan senjata dalam keadaan terbuka. Pedang dalam keadaan terhunus. Bagaimana dengan yang menikamkannya? Bagaimana dengan yang membunuhnya? Betapa besar dosa yang telah mereka lakukan. الوجه الثاني عشر أن الإسلام جاء بتحريم الخيانة والغدر قال الله تعالى إن الله لا يحب الخائنين وقال تعالى ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامه يرفع له بقدر غدره الا ولا غادر اعظم غدرا من امير عامه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة بغدرته. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا تأملنا في أعمال هؤلاء نجد أنها قائمة على على الغدر وعلى الخيانة نسأل الله عز وجل العافية والسلامة perkara yang ke-12 yang menunjukkan akan keharaman uh, sikap pemboman yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang sesat yaitu bahwasanya Islam mengharamkan perbuatan khianat ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbul khainin." Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat khianat. Dalam firman yang lain, Allah la yuhibbu man kana khawanan athima." Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang suka berbuat khianat dan berdosa. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Setiap bagi setiap orang yang berbuat khianat akan ditancapkan bendera pada hari kiamat bendera tersebut diangkat sesuai dengan uh, kadar khianat yang dia lakukan. Sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Likulli ghadirin liwa'un yunsabu yaumal qiyamati bi ghadratihi." Bahwasanya setiap orang berkhianat pada hari kiamat Allah akan tancapkan e, bendera yang menunjukkan pengkhianatannya sehingga dilihat oleh seluruh manusia ya. Semakin dia banyak khianat, khianatnya semakin tinggi bendera tersebut sesuai dengan kadar khianatnya. Dan dari Buraidah radhiyallahu anhu Rasulullah sallam uh, jika dia eh, memberangkatkan pasukan perang ya, maka dia pun beri wasiat kepada pasukan perang tersebut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia eh, memberi nasihat kepada pemimpin pasukan tersebut demikian juga kepada orang-orang kaum muslimin yang bersama pemimpin pasukan perang tadi yaitu nasihat kepada pasukan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu bersabda "Ughzu bismillah." Berangkatlah perang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bunuhlah orang-orang yang berbuat kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. berperanglah dan jangan berbuat gulul. Wala takdiru dan janganlah kalian berkhianat. Wala tumathilu dan jangan kalian tatkala bunuh dengan berbuat muslah, dengan mencabik-cabik, memotong-motong. Tidak boleh dalam peperangan dengan sikap seperti itu. Wala taqtulu walidan dan jangan kalian bunuh anak-anak anak-anak kecil tidak tidak diperbolehkan. Ini apa namanya aturan yang Rasulullah berikan tatkala perang. Tidak boleh berbuat muslah, tidak boleh membunuh anak-anak dan tidak boleh berbuat khianat. Sekarang apa yang dilakukan oleh mereka? Bagaimana yang mereka lakukan? Betapa besar khianat yang mereka lakukan tatkala mereka melakukan pemboman. الوجه الثالث عشر الإسلام فيه تحريم لقتل الصبيان والنساء والشيوخ الكبار عند مقاتلة الأعداء في حديث بريدة قال ولا تقتلوا وليدا وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان وفي حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى مله رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امراه وفي مثل هذه الجرائم لا يفرقون بين صغير ولا كبير ولا ذكر ولا انثى بل يذهب ضحيه هذا الاجرام الكبار والنساء والاطفال دون مبالاه من هؤلاء Uh, perkara ke-13 yang menunjukkan akan haramnya hal ini bahwasanya Islam dalam aturan perang tidak boleh kita membunuh anak-anak kecil dan para wanita ataupun orang-orang yang sudah tua. Sebagaimana telah lalu dalam hadis Buraidah kata Rasulullah SAW, "Wala taqtulu walida" dan janganlah kalian bunuh anak, -anak kecil. Demikian dalam hadis Ibnu Umar. Pada suatu saat Rasulullah SAW mendapati seorang wanita dalam keadaan terbunuh dalam peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita terbunuh dari kalangan orang kafir, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari hal tersebut. Dan Rasulullah SAW melarang untuk membunuh para wanita dan membunuh anak-anak tatkala sedang melakukan peperangan. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Intaliqu bismillah wa ala millati Rasulillah wa la taqtulu syaikhan faniyan wa la tiflan wa la saghiran wa la Berangkatlah kalian dengan mengucapkan bismillah dan billah wa alami dan wa alamillati Rasulillah dan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Wala taqtulu syaikhan fanian dan janganlah kalian membunuh seorang yang sudah tua dan janganlah membunuh anak-anak dan janganlah kalian membunuh anak kecil dan juga jangan kalian membunuh seorang eh, para wanita. Jadi dalam atur, perang pun ada aturannya tidak boleh kita bunuh anak-anak, tidak boleh kita bunuh para wanita, tidak bulu, tidak boleh kita membunuh orang yang sudah sudah tua. Adapun pemboman yang mereka lakukan maka tidak membedakan sama sekali, tidak dibedakan sama sekali. Baik tua, muda ataupun wanita, anak-anak semuanya disikat habis dengan uh, dengan bom yang telah mereka lakukan. الوجه الرابع عشر في الإسلام حفظ للمواثيق والعهود تحريم لقتل المعاهدين والمستأمنين من الكفار قال الله عز وجل أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها توجد من مسيره اربعين عام أربعين عاما وعن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا رواه ابن حبان في صحيحه ومن دخل من الكفار ديار المسلمين بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لا يجوز الاعتداء عليه لا في نفسه ولا في ماله وأهل الإسلام ذمتهم واحدة فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهؤلاء المعتدون لم يراعوا ذمم المسلمين ولم يحفظوا المواثيق والعهود وقتلوا المعاهدين والمستأمنين بل وقتلوا المؤمنين والمسلمين Dan ini poin yang sangat penting untuk diketahui oleh para pendengar sekalian, bahwasanya Islam menjaga perjanjian dan menjaga uh, uh, perjanjian di antara eh, Islam dan yang lainnya, kaum muslimin dan orang-orang kafir. Jadi di sini ingin dijelaskan bahwasanya tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Maka Islam melarang kita untuk membunuh orang-orang yang memiliki perjanjian damai dengan kita orang-orang kafir mu'ahad itu orang yang memiliki perjanjian, perjanjian damai dengan kita. Tidak boleh dibunuh orang seperti ini. Hukumnya haram. Demikian juga orang kafir yang minta pengamanan masuk dalam negara kita dengan minta pengamanan kepada pemerintah atau kepada orang Islam yang dia kenal. Maka ini pun tidak boleh dibunuh. Karena ini adalah perjanjian. Kita berjanji untuk menjaga dia, kita berjanji untuk mengamankan dia, maka tidak boleh kita melanggar perjanjian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahd." Innal ahdi innal ahda kana mas'ula. Hendaknya kalian menunaikan janji kalian. Sungguhnya janji tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.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 Cium saja tidak, padahal jaraknya surga 40 tahun perjalanan sudah tercium bau surga apalagi mau masuk dalam surga. Cium saja tidak bisa di, dicium. Kenapa? Karena seorang yang bunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai, dia telah melanggar perjanjian. Dia telah berkhianat, telah melanggar ahad yang telah dia lakukan. Demikian, demikian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Amr bin Al-Hamid Al-Khuzai radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amana rajulan ala damihi faqatalahu fa ana bari'un minal qatil wa in kana al-maqtul kafiran." barang siapa yang mengamankan seorang laki-laki ya di atas darahnya kemudian dia pun bunuh orang tersebut ya dia sudah berjanji untuk mengamankan orang ini kemudian dia berkhianat dia bunuh orang ini ya maka kata Rasulullah SAW maka aku berlepas diri dari pembunuh meskipun yang terbunuh adalah orang kafir ya. kenapa dia sudah berjanji untuk mengamankan orang ini ternyata dia bunuh orang ini khianat dia lakukan maka kata Rasulullah aku ber, berlepas diri dari pembunuh meskipun yang terbunuh adalah orang kafir oleh karena itu para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang-orang kafir yang masuk dalam negara kaum muslimin dengan ada perjanjian, ya, dengan ada kontrak yang mereka lakukan, ya, di, dijamin keamanannya oleh pemerintah, oleh waliul amr, maka tidak boleh kita melakukan pelanggaran terhadap orang ini. Dengan membunuhnya atau mengambil hartanya tidak boleh karena dia masuk dalam negara Islam, negara kaum muslimin dengan perjanjian dan minta pengamanan dari kaum muslimin. Oleh karena itu, pada pendengar radio, radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingat tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Orang yang muahad, orang kafir yang punya perjanjian damai, orang kafir yang minta pengamanan dan kita amankan, maka tidak boleh dibunuh dan barang siapa membunuh mereka maka tidak akan mencium bau surga. Tidak sebagaimana gambaran sebagian orang yang menyangka namanya orang kafir harus dibunuh. Ini tidak benar. الوجه الخامس عشر في الإسلام تحريم للاعتداء على الآخرين وتدمير ممتلكاتهم فعن ابي بكر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وهؤلاء الجناة المعتدون كم دمروا من المباني والمساكن والمركوبات وكم اتلفوا من الاموال والممتلكات Eh, sisi yang ke belas, bahwasanya Islam mengharamkan uh, kita mengganggu orang lain dengan menghancurkan harta mereka. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita menghancurkan harta harta orang lain. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW pernah bersabda fa inna dima'akum wa amwalakum sungguhnya darah kalian dan juga harta-harta kalian dan harga diri kalian haram di antara kalian tidak boleh dilanggar sebagaimana harta, darah tidak boleh dibunuh demikian juga harta tidak boleh diambil dirusak demikian juga harga diri tidak boleh kita rusak Kahormati yaumikum hadha. Sebagaimana keharamnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Itu tatkala haji wada. Adapun orang-orang yang mereka melakukan pemboman tersebut jelas mereka telah melakukan kerusakan dengan menghancurkan harta benda milik orang lain dan ini semua dilarang dalam Islam. الوجه السادس عشر في الإسلام جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن رمي الناس ليلا حال هجعتهم وسكونهم وراحتهم وتوعد فاعل ذلك فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمانا بالليل فليس منا رواه احمد في مسنده وهؤلاء في الغالب يتخيرون جنح الليل لتنفيذ مثل هذه الجرائم النكراء Eh, dan uh, sisi yang ke-16 bahwasanya datang dalam syariat Islam larangan untuk melempar orang-orang di malam hari. Ya, karena tatkala mereka sedang tenang, sedang istirahat kemudian diganggu dengan lemparan, maka ini terlarang dan bahkan diancam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man romana bil lail falaisa minna." Barang siapa yang melempar kami di malam hari, maka bukan bagi bukanlah dari golongan kami. Adapun orang-orang yang suka ngebom, banyak, banyak di antara mereka yang melakukan bom di malam hari. Tatkala orang-orang dalam keadaan tenang, dalam keadaan istirahat kemudian dibom, dihancurkan uh, membunuh mereka dan menghancurkan, menimbulkan ketakutan bagi orang yang mendengarnya. Melempar saja dilarang dan Rasulullah mengatakan bukan dari golongan kami apalagi sampai membunuh, ngebom dan menakut-nakuti. وعلى كل فإن كل من عرف الإسلام باسسه العظيمه وقواعده المتينه وتوجيهاته الحكيمه يدرك تمام الادراك ويعلم علم اليقين مفارقه هذه الاعمال الاجراميه لهذا الدين وانها محرمه في الشريعه لا يقرها الدين الاسلامي الحنيف ولا يجوز ان تنسب هذه الاعمال الاجراميه الى الدين الاسلامي او ان تلصق بالمتدينين Eh, setelah kita dengar tentang sisi-sisi tadi pengharaman, ya kita tahu bahwasanya orang yang benar-benar mengenal Islam, mengenal kaidah Islam, ya kaidah-kaidah Islam yang sangat agung, ya dia akan tahu dan yakin bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka, sikap apa pemboman yang mereka lakukan, terorisme yang mereka lakukan itu merupakan hal yang diharamkan dalam syariat Islam karena terlalu banyak kaidah Islam yang mereka langgar perbuatan mereka, bom yang mereka lakukan terlalu banyak melanggar kaidah-kaidah Islam sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Syekh uh, pada dari awal pengajian hingga sekarang. Dan kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya perbuatan seperti ini sama sekali tidak boleh disandarkan kepada agama. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Ini perbuatan kriminal murni, tidak boleh dikaitkan dengan agama. Demikian juga tidak boleh dikaitkan dengan orang-orang mukmin, tidak boleh dikaitkan dengan orang-orang yang uh, multazimin yang penampilan mereka, penampilan orang-orang soleh. Tidak boleh, tidak ada kaitannya. Mereka sendiri dan orang-orang soleh sendiri tidak ada hubungannya. Bahwasanya perbuatan bom tersebut dilakukan orang-orang soleh, sehingga setiap orang soleh dituduh. Ini tidak boleh dikaitkan antara bom dengan uh, orang-orang yang uh, mukmin atau orang-orang soleh. هذا وأسأل الله الكريم أن يوفقنا وجميع المسلمين لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل ونعوذ به سبحانه من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله سبحانه أن يحفظ على المسلمين أمنهم وإيمانهم وأن يصرف عنهم الشرور والفتن بمنه وكرمه إنه سميع مجيب قريب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين eh, Demikian saja para pendengar radio yang disampaikan oleh Syekh. Kemudian beliau menutup kajian beliau dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik seluruhnya kepada seluruh kebaikan dan memberikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari fitnah-fitnah yang menyesatkan baik yang nampak maupun yang tersembunyi dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kaum muslimin, menjaga keamanan mereka, menjaga keimanan mereka dan agar menghindarkan mereka dari keburukan, dari fitnah dengan karunia Allah dan dari dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Demikian saja eh, wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Demikian sesi materi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh yang diterjemahkan oleh Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda berkenaan dengan terorisme dan pemboman dalam timbangan syariat Islam. Untuk selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung via telepon di line telepon 0218236543 dan eh, Syekh atau Ustaz kita sudah memiliki satu orang penelpon dengan Bapak Eko di Bekasi. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu Gini Ustaz, uh, ya Syekh. Uh, ah, lalu bagaimana kita untuk meminimalis uh, kenyataan ini dari sebagian perbuatan orang itu yang salah dalam pemikiran dan pemahaman. Apakah mereka diajak dialog sebagaimana dahulu halnya Ibnu Abbas kepada orang-orang Khawarij? Uh, terus uh, dan siapa yang lebih berhak kalau untuk di kalangan Indonesia gitu, Ustaz Firanda. Terus yang kedua, barangkali saya ingin mengetahui hikmah mengapa orang yang murtad juga dia berhak untuk dibunuh karena itu kan sifatnya pribadi ketimbang yang dua yang pertama itu kan ada kaitan dengan manusia lain gitu ada orang lain Tapi kalau yang murtad itu hikmahnya kenapa Islam memerintahkan untuk dibunuh juga? Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan kita simak untuk jawabannya bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak. ماذا نفعل بهم هل يعني نعمل مناقشات معهم كما فعل ابن عباس مع الخوارج في في عهده وإذا فعلنا ذلك ومن يتصدى بهذا لا سيما الاندونيسيين وهؤلاء عندهم افكار خبيثه طيب، هذا السؤال الاول السؤال الثاني ويسال عن حكمه آه، السارق لدينه في بالجنة لماذا المرتكب قتل مع أنه هذا هذا الذنب يرجع إليه بخلاف سيب الزاني يزني برجل آخر السيب الزاني النفس بالنفس نعم. يتعلق بإنسان آخر نعم. اولا آه، فيما يتعلق بمناقشه آه، هؤلاء فالسائل آه، سال واجاب لانه ذكر الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في مناظره الخوارج وجاء في كتب الاخبار والسير انه رجع منهم ألفين رجع منهم ألفين عن الفكر الذي ابتلوا به بعد مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما لهم وأيضا على مر التاريخ حصل من أهل العلم مناظرة لهؤلاء ومناقشة وبيان وإقامة الحجة وبيان الدليل فتحقق بذلك خير ودرئت مفاسد وشرور والذي ينبغي أن ينتدب آه، لهذا العمل طلاب العلم آه، الأكفاء الذين لهم علم مؤصل مبني على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يستفاد من آه، الإذاعة والصحف في كتابة مقالات علمية مؤصلة تبين الحق بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمون لا يريدون إلا الكتاب والسنة ولا يريدون إلا الحق ولا يريدون الأفكار الضالة آه، المنحرفة المخالفة لدين الإسلام فهذه ولا شك لا بد أن ينهض بها طلاب العلم الأكفاء آه، بعناية بالأدلة والنصوص ومراجعة لكلام أهل العلم وإبرازه حتى يستفيد الجميع وفيما يتعلق بسؤال السائل الآخر وهو عن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فإن أعظم هذه الثلاث هو الردة عن دين الإسلام لأنه بردته عن دين الإسلام حل دمه بردته عن دين الإسلام حل دمه وإقامة آه، الحدود ليست لأفراد الناس وإنما هي لولي الأمر لولي أمر المسلمين ولا توكل الحدود للأفراد لأن إذا وكلت الأفراد إلى الأفراد تعم الفوضى في المجتمعات ما الحكمة في ذلك؟ أو هذا الرجل يعتدي على الآخر فيقتل هذا يزني على الآخر هذا لا لا لا, لا يأتي به الاخر ولماذا ذكرت أن هذا العمل أعظم أعظم يعني أعظم من عدوان على دم مسلم أو عرضه ولهذا قدم الله ذلك في القرآن قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فالذي يرتد عن دينه يرى نور التوحيد وضياء الإيمان وسلامة المعتقد يرى ذلك ثم يرجع كافرا مرتدا فإنه قد حل بذلك دمه Uh, adapun pertanyaan pertama, ya Syekh menjelaskan bahwasanya si penanya alhamdulillah uh, telah memberi jawaban bahwasanya uh, dia telah menyebutkan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bermunaqasyah berdialog dengan orang-orang Khawarij yang memberontak ya akhirnya e, banyak di antara mereka yang sadar bahkan disebutkan dalam tarikh dalam sejarah e, ada 2000 orang dari orang-orang Khawarij yang sadar karena e, dialog dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. E, saya menjelaskan bahwasanya demikianlah para ulama ya. E, dalam sejarah disebutkan banyak sekali para ulama yang mereka bermunakosyah dengan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat. Demikian juga bermunakosyah dengan orang-orang Khawarij atau orang-orang yang memiliki uh, pemikiran uh, membunuh orang lain, takfir, memkafirkan orang lain. Timbul munakosyah dialog di antara para ulama dengan mereka dan banyak di antara mereka yang akhirnya sadar. Akan tapi saya mengingatkan bahwasanya tidak semua orang bisa bermunakosyah berdialog dengan orang-orang sesat seperti ini. Ya. Dibutuhkan orang-orang para tulabul ilmu, orang-orang para penuntut ilmu yang mereka telah berkompeten untuk bisa uh, berdialog dengan mereka, yang mengerti tentang syubhat-syubhat mereka, pemikiran mereka sehingga masuk dalam dialog bersama dengan mereka. Adapun orang yang tidak memiliki uh, dasar ya ilmu syar'i yang baik ya, akhirnya dia pun dialog bisa jadi terbawa. Sehingga Syekh mengatakan orang-orang yang berhak untuk dialog dengan mereka adalah para penuntut ilmu yang berkompeten yang ilmu mereka dibangun di atas dasar kitab dan sunnah itulah yang berhak untuk berdialog dengan mereka sehingga bisa mendatangkan kebaikan. Kemudian Syekh juga mengingatkan bahwasanya hendaknya eh, sarana-sarana uh, uh, informasi seperti idaah seperti radio, kemudian juga uh, majalah, koran-koran, hendaknya di situ kita sebarkan pemikiran yang benar. Kita bantah pemikiran mereka. Kita sebarkan di koran, sebarkan di radio, sebarkan di mana seluruh sarana informasi kita sebarkan untuk menunjukkan kesalahan mereka dan untuk menunjukkan kebenaran. Ah, kenapa? Karena masyarakat pada umumnya, ya, kaum muslimin itu tidak mau kecuali Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak mau kecuali kebenaran. Namun kalau tidak ada yang menjelaskan, itu jadi masalahnya. Butuh penuntut ilmu untuk menjelaskan dengan baik dan disebarkan penjelasan tersebut baik di radio maupun di majalah di koran-koran agar bisa diambil faedahnya oleh masyarakat umum. Ini pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan kedua, eh, hikmah kenapa orang yang murtad juga dibunuh? Syekh menjelaskan bahwasanya sungguhnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la muslim illa bi bahwasanya tidaklah halal darah uh, muslim seorang muslim uh, kaum muslimin kecuali tiga golongan yaitu orang yang berzina, kemudian orang yang bunuh orang lain dan orang yang murtad. Kalau orang yang berzina, jelas dia telah berzina dengan orang lain. Orang yang bunuh orang lain dia juga dibunuh karena telah membuat pelanggaran terhadap orang lain. Kenapa orang yang murtad tidak melakukan pelanggaran kepada orang lain juga dibunuh? Saya menjelaskan bahwasanya justru yang murtad inilah yang dosanya paling besar di antara yang lain. Ya. Justru murtad inilah meskipun dia dosanya kembali kepada dirinya, justru dia itu apa dosanya yang paling besar daripada yang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan orang yang berbuat kesyirikan, berbuat uh, murtad, walladzina la yad'una Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq yaznun itu orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan yang syirik ini menimbulkan murtad kemudian orang-orang yang uh, kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang bunuh orang lain jiwa yang diharamkan oleh Allah dan orang-orang yang berzina Allah mengedepankan penyebutan orang yang berbuat kesyirikan kenapa karena dia telah melakukan ridah keluar dari agama nur tauhid dia telah mengetahui tauhid telah mengetahui bagaimana nilainya akidah yang benar setelah mengetahui kebenaran tersebut dia tinggalkan seluruhnya itu ini benar-benar merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu dalam syariat Islam berhak untuk dibunuh orang yang seperti ini. Yang telah mengenal Islam kemudian ditinggalkan Islamnya. Telah mengenal kebenaran kemudian ditinggalkan kebenarannya. Namun saya mengingatkan bahwasanya iqamatul hudud. Menegakkan hat itu tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Kalau dibiarkan setiap orang boleh untuk menegakkan hat Saat yang ini boleh merajam, yang ini boleh motong tangan. Maka semua akan terjadi kacau balau dalam dalam negara. Oleh karena itu yang berhak untuk melakukannya yaitu hanyalah uh, sultan atau pemerintah atau waliul amr. Tidak setiap orang boleh untuk menegakkan had. Baik, demikian jawabannya dari Bapak Eko ya di Bekasi. Kita angkat telepon yang kedua Ustaz dari Bapak Hanif di Bogor. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mohon penjelasan mengenai hukum kisos bahwa eh, eh, yang melakukan apa terjadi pembunuhan di Palestina kemudian dibalas lagi di negara-negara muslim yang lain gitu Ustaz itu aja pertanyaan Ustaz iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh إخواننا ذوبحوا في فلسطين نحن كذلك نذبحهم الكفار كلهم حيث وجدناهم نقتلهم في أي مكان من الذي شرع لك هذا الحكم هل تبنيه على النصوص وأدلة الكتاب والسنة أم تبنيه على فراغ وخوى من الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولما تقول القصاص آه، تقول القصاص وأنت لا تفقه ما هو القصاص وما المراد بالقصاص الذي قال الله عز وجل عنه في القرآن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وهي المصيبة التي جاءت من آه، مثل هذه الأعمال بسبب الفهم السيء للناس آه، آه، أو لبعض الناس وعدم التعامل مع النصوص تعاملا صحيحا والقصاص حكم شرعي معروف موضعه وليس هذا من القصاص في شيء وينبغي على من أراد أن يستدل أن يعظم النصوص وأن يعرف حرمة الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كان الأخ استمع إلى الأدلة التي سقتها في هذا اللقاء ومن بينها أي هذا الأخ الناقل لكلام الآخر لو لو كان آه، يفقه الأدلة آه، آه، ففيما ذكرت من أدلة حرمة قتل المعاهد والمستأمن فهذا نص الآن يجب أن يعمل به والمعاهد والمستأمن الذي في ديار المسلمين ما هي علاقته بالمعتدي المجرم في آه، في المجرمين المغتصبين الذين يعتدون على إخواننا المسلمين وعلى كل حال يجب أن يفكر المسلم جيدا في هذا الباب وأن يعظم النصوص وأن يكون كلامه مبنيا على الدليل الواضح ومراجعة أهل آه، العلم الراسخين وأهل البصيرة قبل أن يدخل في فعلة آه، تعود عليه تبعاتها وعواقبها في دنياه وأخرى آه، Uh, Syekh menjelaskan bahwasanya perkataan seperti ini yaitu kalau saudara-saudara kita dibunuh di negara lain kita juga harus bunuh orang kafir di mana saja kita temui saya menjelaskan bahwasanya apakah pemikiran ini dibangun di atas dalil apakah yang mengucapkan perkataan seperti ini ada dalilnya dari kitab dari Al-Qur'an dan dari sunnah atau hanya sekedar lontaran ucapan yang tidak dibangun di atas apa-apanya dibangun di atas kekosongan kita tahu semuanya bahwasanya hukum syariat harus dibangun di atas dalil adapun kisah ya Kisos apa itu kisos? Kisos kaitannya Allah telah jelaskan dalam Al-Quran. Walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Ada hukumnya tersendiri. Kisos itu ada hukumnya. Tidak ada kaitannya dengan masalah pemboman, pembunuhan kaum orang-orang kafir di mana-mana ya. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah masalah kisos. Orang yang belajar syariat harus ngerti kisos itu tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Oleh karena itu, Syekh mengingatkan barang siapa yang ingin uh, berdalil, ingin uh, maka hendaknya dia mengahungkan ta'zimun nusus, hendaknya dia mengagungkan nas-nas dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia mengagungkan, meyakini akan kebenaran Al-Qur'an, kebenaran dari hadis, maka kemudian dia berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis. Adapun uh, dia ber, berpendapat dengan hawa nafsunya, tidak mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, maka ini repot. Akibatnya akan menimbulkan dampak yang buruk ya. Terjadi bisa jadi terjadi pembunuhan di mana-mana sebagaimana yang dipahami sebagian orang. Kalau ada saudara kita dibunuh di tempat lain kita bunuh orang kafir siapa saja kita temui kita bunuh. Ini dari mana dalilnya seperti ini? Saya menjelaskan bahwa setelah yang telah kita jelaskan tadi pengajian yang panjang lebar. Di sana ada poin yang sangat penting kata beliau yaitu tentang orang-orang kafir yang muahad dan orang-orang kafir yang musta'man. Tadi telah kita jelaskan apa itu kafir muahad itu orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita. Datang dari negara lain, negara tersebut punya perjanjian damai dengan Indonesia, tidak ada peperangan dia masuk ke negara kita. Itu berarti orang kafir yang punya yang negara dia dengan negara kita punya perjanjian damai. Ini tidak boleh dibunuh. Ini tidak boleh dibunuh. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak akan mencium raihatul jannah, tidak akan mencium bau surga. Demikian juga musta'man, orang kafir yang datang meskipun orang kafir tersebut berperang dengan kita, namun dia datang ke negara kita kemudian minta diamankan oleh pemerintah kita. Maka itu diamankan, tidak boleh kita berkhianat, lantas kita bunuh dia. Apa kaitannya orang kafir yang muahad ini dengan orang-orang orang-orang Yahudi yang telah bunuh saudara-saudara kita di Palestina? Tidak ada hubungannya. Ya. Tidak berarti semua orang kafir akhirnya kalau Yahudi melakukan seluruhnya kita kita bunuh orang kafir di mana saja kita ber, temui kita bunuh. Tidak benar seperti ini. Ya. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Bahkan kalau orang mengagungkan sunnah, mengagungkan dalil, coba baca hadis tadi yang telah Syekh bacakan. Man qatala mu'ahadan lam yarah rai hatal jannah. Kita harus takzim hadis ini. Agungkan hadis ini. Rasulullah mengatakan barang siapa yang membunuh seorang kafir yang muahad yang punya perjanjian damai dengan kita maka tidak akan mencium bau surga. Apalagi kita mengimani hadis ini, kita ta'zim hadis ini, kalau kita agungkan hadis ini amalkan. Maka tidak ada kaitannya dengan kafir muahad ini dengan orang-orang Yahudi yang telah membunuh saudara-saudara kita di tempat lain. Tapi demikian jawabannya untuk Bapak Hanif dan juga beberapa pertanyaan yang sama. Dan kita angkat kembali Ustaz dari Ibu Nia di Pondok Kopi. Silahkan Ibu. Uh, ini saya mau bertanya tentang uh, doa berlindung dari kebinasaan dan kehancuran. Uh, isinya uh, ada salah satunya, aku berlindung kepadamu dari dirasuki setan pada saat mati, dan aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan berpaling dari jalanmu. Apa, uh, apakah orang yang membunuh diri itu salah satunya gitu, salah satu orang yang mati dirasuki oleh setan? Gitu aja, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya setelah diterjemahkan. من من الفاظ هذا هذا الدعاء يعني اعوذ بالله معناه اعوذ بالله من ان يدخل عليه الشيطان عند عند الموت ما ادري معناه هكذا فهي تقول هل الذي قتل نفسه يعني ممن دخل عليه الشيطان قبل موته لكن أحاديث ثابتة لا في الدعاء ما أدري تذكر ذكرت أولا آه، الحديث لو ذكرت السائلة آه، لفظه قد تكون آه، ذكرته بمعنى يبعد عن معرفة المراد بالحديث الذي تسأل عنه واما من يدخل في مثل هذه الاعمال الاجراميه ويفجر نفسه لا شك أن هذا من نزغ الشيطان وقد مر معنا في الحديث الذي ذكرته في اللقاء الذي استمعنا إليه قال ينزغ الشيطان في يده ينزغ الشيطان في في يده فلا شك أن هذا من نزغ الشيطان أعاذنا الله جميعا من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفه Saya mengatakan uh, kalau seandainya tadi eh, ibu menyebutkan lafal hadis dengan bahasa Arabnya ya, Tadi ibu hanya menemukan terjemahannya, eh, Syekh jadi susah menduga doanya seperti apa ya. Kalau seandainya disebutkan lafal Arabnya, mungkin kita bisa tahu makna sungguhnya seperti apa. Akan tapi saya menjelaskan eh, bagaimanapun juga orang yang bunuh dirinya ya tidak diragukan lagi bahwasanya dia itu tergoda setan sebelum sebelum dia mati. Makanya dia melakukan kriminal dengan bunuh dirinya. Bukankah dalam tadi pengajian yang kita sebutkan tentang seorang yang Uh, mengisyaratkan senjata kepada silah kepada saudaranya disebutkan bahwasanya bisa jadi nazago syaitan yadihi. Bisa jadi syaitan akhirnya menggoda dia, akhirnya dia pun tangannya dia benar-benar ditujukan benar-benar menusuk saudaranya. Seperti itu. Jadi bisa jadi memang syaitan menggoda dia sehingga tangannya tadi buat bunuh dirinya atau ingin membom dirinya. Itu semua gong, godaan dari dari setan. Uh, eh, saya ulangi lagi seandainya tadi disebutkan lafal Arabnya maka lebih bagus. Baik, Ustaz, uh, kita angkat untuk selanjutnya beberapa pertanyaan di pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Di antaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru faham berkenaan dengan permasalahan ini dan Alhamdulillah telah memberikan petunjuk bagi kami untuk menetapi jalan yang lurus. Pertanyaan Ustaz, apakah bom bunuh diri secara mutlak dilarang atau ada kondisi-kondisi tertentu di mana hal tersebut diperbolehkan? Jazakumullah khair. الحمد لله فهمنا الآن القضية لكن بكي بكي علينا سؤال آه، هل يعني انتحار محرم يعني في كل حال ولا يوجد أحوال خاصة الانتحار الذي هو قتل آه، النفس هذا محرم ولا يجوز بل جاء النهي عن تمني الموت قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه فالانتحار محرم ولي محاضرة باللغة العربية مدتها تقريبا ساعة ونصف عن الانتحار ولا تقتلوا أنفسكم uh, Syekh menjelaskan bahwasanya uh, bunuh diri itu diharamkan secara mutlak. Jangankan bunuh diri, bahkan meng menginginkan untuk mati aja diharamkan Uh, dalam syariat Rasulullah SAW bersabda wala yatamayan wala yatamannayanna ahadukum maut bidurrin massah. Janganlah salah seorang dari kalian uh, apa namanya mengangankan untuk mati ya dengan uh, doror yang mengenai dia ya. Dilarang bagi kita untuk meng apa mengangankan untuk mati untuk membunuh diri untuk uh, memberikan doror mudarat kepada badan kita itu dilarang dalam syariat. Syekh mengatakan bahwasanya dia punya pengajian dalam bahasa Arab sekitar satu jam lebih tentang masalah bunuh diri ya. Insya Allah mungkin pada kesempatan lain kita akan bahas khusus mengenai masalah uh, bunuh diri. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari pesan singkat yang kedua berkenaan dengan syubhat dari pelaku bom bunuh diri ini di mana latar belakang yang mereka lakukan adalah mengkafirkan mereka terhadap penguasa kaum muslimin dengan dalih bahwa asar yang disebutkan oleh Ibnu Abbas kufrun dan kufrin adalah tidak sahih. Sekiranya ditakdirkan sahih maka itu berlaku eh, pada zaman sahabat di mana pemerintahnya melakukan atau menerapkan hukum Islam secara penuh saat kemudian melanggar beberapa hal. Apakah eh, perkara ini benar sesuai dengan syariat dan bagaimanakah pendapat Fadilatul Syekh Jazakumullah khair? شبه عندهم شيء يعني يسألون آه، هم يبنوا فعلهم هذا على تكفير الحكام آه، لأن الحكام قد كفروا حيث حكموا بغير ما أنزل الله فأما الأثر عن ابن عباس كفر دون كفر هذا أثر ضعيف وإن كان صحيحا فهو لا ينطبق إلا في أحد أحد الصحابة حيث آه. يقولون شيخ الآن هم يعني فجروا ودمروا لأجل تكفير الحكام نحن لا نطيع الحكام أبدا إن حكام كفار فلا يوجد معاهد ولا كذا لأنهم كفار أصلا لأنهم حكموا بغير أنزل الله آه، وأما أثر ابن عباس هذا منتشر جدا بينهم هذا أثر ضعيف كفر بين كفر يعني يقول حكم بغير أنزل الله كفر يقول هذا أثر ضعيف وإن كان صحيحا وهو لا ينطبق إلا في الحكام الذين في عهد الصحابة يعني حيث أنهم يعني حكموا بما أنزل الله ثم أخطأوا في بعض الأمور بخلاف مثلا إندونيسيا أصلا الحكم ليس آه، إلا في في في إلا في قضايا قليلة في النكاح في الميراث كذا هذا حكم إسلامي لكن البقية أصلا هم كفار فهم كفار فيما يتعلق بالسؤال السائلة التي ذكرت آه، دعاء يوجد في سنن أبي داود دعاء أتوقع أن السائلة تقصد هذا الدعاء آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت فربما أن السائلة تسأل عن هذا وهو حديث صحيح وفيه أن مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه أن يتخبط الشيطان الإنسان عند الموت Uh, Syekh mengingatkan bahwasanya uh, mungkin tadi penanya bertanya tentang sebuah doa, mungkin lafalnya kata Syekh di antara doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika an yatakhattabat an yatakhabbatani syaitan indal maut. Yaitu uh, Rasulullah SAW uh, pernah berdoa uh, dan ini doa yang sering dia baca di antaranya dia berdoa ya Allah aku berlindung kepada engkau yaitu aku digoda setan tatkala sedang sedang akan meninggal dunia di tatkala datang kematian digoda oleh setan dan kalau maksudnya dari penanya tadi doanya ini maka ini adalah hadis yang sahih kata kata Syekh وفيما يتعلق بالسؤال اولا عندما يقول القائل أن الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف فالحكم على آه، الأثر صحة أو ضعفا ينبغي أن يكون مبني على دراسة علمية وعلم بالأسانيد حتى في ضوء ذلك يحكم الإنسان ولا يجوز للإنسان أن يحكم على الحديث أو على الأثر بالضعف أو الصحة بناء على هواه فإن هذا من القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم والحديث آه، آه، الأثر المروي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية موجود في آه، تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى وموجود في تفسير الإمام ابن كثير وحكم عليها بالصحة جماعة من أهل العلم والدراية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه واستشهد به جمع غفير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين ومن حيث أيضا معناه معناه واضح وشواهده ودلائله في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة وعديدة uh, Syekh menjelaskan bahwasanya uh, hukum tentang sebuah athar itu sahih atau dhaif itu hendaknya dibangun di atas dirasah itu penelitian tentang sanad sebuah hadis atau sanad sebuah athar penelitian yang benar-benar penuh keseriusan tidak boleh seorang menghukum atas sebuah hadis atau sebuah asar sahih atau dhaif dengan hawa nafsu, tidak, tetapi benar-benar dihukum dengan e, mempelajari asar tersebut, ditinjau dari sanatnya, dengan dirosah dengan penelitian yang e, yang benar-benar sebaik-baiknya. Karena orang yang menghukum sebuah asar atau sebuah hadis dhaif atau sahih tanpa dibangun di atas penelitian, maka itu merupakan al-qaul 'ala Allahi bila ilm, berkat perkataan tentang Allah tanpa ilmu. Karena ini berkaitan dengan syariat. Semua syariat adalah berkaitan dengan Allah. Orang yang mengatakan sesuatu syariat tanpa ada penelitian, tanpa ada e, belajar, maka adalah e, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Adapun asar ini, ya, asar Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini, itu banyak disebutkan dalam buku-buku tafsir, di antaranya tafsir Tabari dan bukan juga tafsir Ibnu Katsir dan betapa banyak uh, ahlul hadis yang mensahihkan asar ini. Jadi para ulama baik yang mutaqaddimin, ulama terdahulu maupun ulama sekarang yang uh, mensahihkan hadis ini. Bahkan banyak sekali para ulama yang beristishhad yang mereka berdalil dengan uh, asar ini dengan asar Ibnu Abbas ini. Karena kenapa? Asar ini maknanya sahih ya. Maknanya benar. Kita dengarkan kelanjutan penjelasan Syekh. وهذا المعنى الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء ايضا عن جماعة من السلف من التابعين وأتباع التابعين مثل عطاء بن أبي رباح لما آه، أورد الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون قال كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم هكذا جاء عن عطاء بن أبي رباح وأيضا جاء عن جماعة من السلف ذكر هذا المعنى كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما uh, makna dari Ibnu Abbas ini kufrun dan kufrin ya tatkala mentafsirkan mamalan yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirin faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun bukan hanya dari Ibnu Abbas saja bahkan dari tabi'in juga di antaranya dari Atha bin Abi Rabah ya beliau mengatakan kufrun duna kufrin fiskun duna fiskin dan zulmun duna zulmin ya demikian juga dari para salaf banyak yang e, menafsirkan ayat ini atau menyebutkan makna yang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas yaitu kufrun duna kufrin, fiskun duna fuskin dan zulmun duna zulm. ومسألة التكفير من المسائل الدقيقة والعظيمة ولا ينبغي أن يخوض في هذه المسألة إلا من رسخت قدمه في العلم وعظمت بصيرته بأدلة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا تسنم هذا الأمر آه، الجهال وقليل العلم فإن الخطورة بالغة وأهل العلم الراسخين من أعظم الناس نهيا عن التكفير والخوض فيه وينبغي آه، أن يترك هذا الأمر للأئمة الراسخين في العلم هم الذين يتولون هذا الأمر وأما آه، من دونهم من عوام الناس وصغار طلاب العلم فالواجب عليهم أن يخوضوا من أمور الدين فيما يعنيهم وهو التفقه والمعرفة بضروريات الدين نعم Eh, Syekh mengingatkan juga bahwasanya masalah takfir mengkafirkan kaum muslimin yang lain itu merupakan masalah yang sangat detail dan yang sangat sulit ya. Karena asalnya orang Islam tidak orang adalah orang ya orang Islam bukan orang kafir maka untuk mengeluarkan dia dari Islam menjadi kekafiran itu butuh uh, kehati-hatian dan butuh uh, penelitian tentang dalil yang mengeluarkan dia dari Islam maka tidak semua orang boleh bicara tentang masalah ini apalagi yang berkaitan dengan pemerintah yang berkaitan dengan maslahat yang sangat besar maka tidak sembarang orang kemudian lantas mengkafirkan dengan mudah. Masalah yang sangat berat ini kita kembalikan kepada para ulama atau kembalikan kepada orang-orang yang telah uh, rusuh, telah kokoh ilmu mereka. Mereka lah yang telah mengerti tentang dalil, mereka lah yang berbicara tentang masalah ini. Adapun orang-orang awam ya, maka sibukkanlah diri mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka yang bermanfaat dalam ibadah mereka. Itu urusan bukan urusan mereka. Urusan mengkafirkan bukan urusan mereka. Apalagi pengkafiran dengan perkara-perkara yang sangat dakik, yang sangat detail, dan yang sangat sulit. Yang tidak semua orang bisa paham. Demikian juga sigortul labil ilm, para penuntut ilmu yang baru saja nutut ilmu ya. Maka hendaknya mereka berhati-hati dalam masalah takfir. Hendaknya mereka berusaha memperkuat ilmu mereka dan pelajari ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Adapun orang baru untuk ilmu berasa Arab belum beres kemudian masuk dalam takfir mengkafirkan sana sini maka ini sangat berbahaya. Karena kita ketahui bersama bahwasanya para ulama adalah orang yang paling keras melarang paling keras melarang orang-orang yang tidak berkompeten untuk masuk dalam masalah takfir. Karena masalahnya sangat berbahaya mengeluarkan seorang dari Islam dan menghalalkan darahnya untuk dibunuh. Ini masalah sangat besar, tidak boleh setiap orang masuk dalam permasalahan seperti ini. Baik, demikian jawabannya dari pesan singkat kembali satu kita angkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Secara zahiriah dan lahiriah orang-orang atau pelaku pemboman ini mereka sama dengan uh, kaum muslimin yang lain dalam pengamalan sunnah. Demikian halnya tak kalah dalam pengajian mereka juga membaca kitab-kitab dari ahlu sunnah. Namun tak kalah ditanya uh, tentang ulama yang mereka jadikan pedoman atau rujukan tentang permasalahan ini, maka mereka mengatakan bahwa ada ulama jihad yang berbeda dengan ulama akidah atau ulama tauhid. Dan bagaimanakah pandangan Islam berkenaan dengan ini? Dan di antara yang mereka agungkan adalah dari salah satu kelompok Al-Qaeda yang mereka anggap itu adalah sebagai suatu uh, rujukan yang bisa diambil dalam permasalahan ini. Jazakumullah khair. يقولون علماء أقسام علماء التوحيد علماء العقيدة وعلماء الجهاد في هذه المسألة نحن نعتمد على كلام علماء الجهاد مثل ابن لادن صاحب القاعدة يعني هذا كلام صحيح الاعتماد في الشريعة على الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وفي لقائنا هذا تم عرض الأدلة بشكل موسع تدل على مخالفة هذا العمل للإسلام وتم عرض جملة من الأدلة الواضحة في ذلك وكل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله وهؤلاء الذين يحيل إليهم هؤلاء ويسمونهم علماء الجهاد ليسوا من أهل العلم وليسوا معروفين بالعلم وإنما هم معروفون بمثل هذه الأعمال وأهل العلم بالجهاد والعقيدة والفقه والأحكام هم من رسخت أقدامهم في العلم وتمكنوا فيه وأعطاهم الله عز وجل البصيرة في فهم كتاب الله أما شخص يحمل السلاح آه، ثم يحفظ بعض الأدلة أو ينتزع بعض الأدلة ويوصف بأنه عالم الجهاد هذا لا يعرف في تاريخ المسلمين مثل ذلك وإنما آه، العلم آه، له أهله وأئمته الذين عرفوا ضوابط العلم ودقائق الأحكام وطرائق الاستنباط وصحيح الحديث من ضعيفه و راجح الأحكام من مرجوحها وأعطاهم الله عز وجل البصيرة فهؤلاء هم أهل العلم في الجهاد والعقيدة والفقه وغير ذلك وهم الذين يجب الرجوع إليهم كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ونكتفي بهذا القدر لقرب الآن وقت صلاة المغرب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد Uh, saya menjelaskan bahwasanya yang menjadi sandaran adalah dalam syariat adalah di atas dalil. Jadi patokan adalah dalil. Alhamdulillah tadi telah saya jelaskan banyak sekali dalil yang menunjukkan atas rusaknya perbuatan mereka. Pemboman yang mereka lakukan telah di, dari beberapa sekian sisi belasan sisi yang menunjukkan akan rusaknya perbuatan ini terorisme yang mereka lakukan. Jadi perhatian kita kepada dalil. Adapun uh, ulama ya orang maka itu kita butuh berdalil untuk membenarkan perkataan mereka. Tidak ada orang yang perkataannya merupakan dalil kecuali Allah dan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an merupakan dalil demikian juga Rasulullah SAW perkataannya merupakan dalil. Adapun selain Rasulullah SAW maka perkataannya butuh dengan dalil. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya ya, uh, ulama ya ahli ilm tidak ada namanya ah, ulama jihad, kemudian ulama akidah ya. Semuanya yang berbicara tentang masalah hukum dalam Islam, baik masalah hukum fikih, hukum jihad maupun akidah maupun tauhid, maka yang berbicara harus merupakan orang ahli ilmu, orang yang ngerti tentang ilmu, orang yang ngerti tentang uh, bagaimana hadis yang sahih, hadis yang dhaif tentang isnad, tentang ilmu tafsir, tentang istimbat fikih, tentang usul fikih. Itulah para ulama, orang yang menguasai cabang-cabang ilmu. Adapun ada orang yang semangatnya semangat bawa pedang, kemudian hafal sedikit dalil, kemudian dikatakan sebagai orang alim, sebagai ulama, maka ini tidak benar. Tidak ada dalam sejarah, ya, bahwasanya ada ulama jihad khusus dan ada ulama fikih, ulama tauhid dan akidah khusus tidak ada. Seluruh yang bicara tentang masalah jihad dalam buku-buku fikih itu para ulama yang mereka juga paham tentang fikih, mereka juga paham tentang tauhid, mereka juga paham tentang akidah, ya. Bukan ada tidak ada dalam sejarah Islam ada ulama jihad khusus tidak ada. Yang sehingga dalam masalah jihad kita ambil dari ulama ini tidak ada. Ulama ma'ruf, ulama mereka memiliki buku-buku menunjukkan keilmuan mereka. Adapun tokoh-tokoh kaidah yang mereka sebutkan sebagai ulama, mana buku-buku ilmu mereka? Mana bukti yang menunjukkan mereka orang alim? Adapun mereka hanya hafal beberapa hadis, beberapa ayat kemudian dikatakan orang alim, maka tidak benar. Ulama sudah jelas, ulama orang-orang yang terkenal dengan ilmu, dengan buku-buku ilmu mereka. Adapun mereka yang tukang bom tidak dikenal dengan ilmu, tapi dikenal dengan bom yang mereka lakukan. Saya mengingatkan kembali bahwasanya ulama yaitu mereka-mereka yang telah menguasai disiplin ilmu yang sangat banyak, ya, diantaranya antaranya ilmu hadis, ilmu tafsir, ya, istimbat fikih, mereka ngerti semuanya. Mereka itulah yang telah dipuji dalam Al-Qur'an yaitu Eh, idza ja'akum amrun idza ja'akum amrun minal amni awil khawf. wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawf. aw bih walau radduhu ila ila rasul wa ila wa ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum Allah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu ulama yang disebut dalam ayat ini yaitu tentang apa jika datang perkara ya, yang merupakan yang menakutkan ya mereka segera sebarkan Allah mencela orang-orang seperti ini jika datang suatu perkara segera disebarkan. Allah menyebutkan lau walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka kembalikan perkara ini kepada Rasulullah dan kemudian kepada ulil amri la alimahul ladina istambitunahu minhum. Maka Allah sebutkan maka orang-orang yang memiliki kemampuan istimbat akan mengerti masalah ini. Di sini Allah puji tentang orang-orang yang memiliki kemampuan mengambil istimbat. Itulah para ulama yang memiliki menguasai disiplin ilmu yang begitu banyak. Adapun orang yang hanya semangat jihad, tidak mengerti tentang masalah agama, tidak mengerti menguasai ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, usul hadis, kemudian menganggap dirinya sebagai ulama atau dianggap sebagai ulama, maka ini tidak ada sejarahnya dalam sejarah Islam. Uh, demikian saja yang bisa disampaikan oleh Syekh pada kesempatan kali ini karena sudah menjelang sholat maghrib. Uh, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقاء الغد بإذن الله عنوانه الظلم ظلمات يوم القيامة Insya Allah besok pengajian kita tentang materi yang judulnya Az-Zulm Zulumatun Yaumal Qiyamah. Kezaliman merupakan kegelapan yang bertubi-tubi bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat.